Nikmah zahirah, nikmah batinah. Allah menekaskan dalam firman-Nya wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan, yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya zahirah dan batinah lahir dan batin sehingga tidak mungkin bagi seorang insan untuk menghitung dengan detail dengan pasti jumlah kenikmatan Allah kepada dia wa in ni'matallahi la tuhsuha Ikhwanatina azakumullah di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Dan itu dianggap sebagai anugerah, mauhibah. Ialah nikmatul aulad. <clears throat> nikmat dalam bentuk anak. Anugerah anak. Putra dan putri. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut anak ini sebagai mauhibah. Yang namanya mauhibah ialah anugerah, pemberian dengan tanpa imbalan. Al-atiyatu bighairi iwad. Pemberian, hadiah, anugerah tanpa imbalan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura, ayat yang ke-49 dan setelahnya. Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu 'alimun qadir." <clears throat> yang artinya milik Allah semata. Kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah menegaskan yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan mauhibah, anugerah, pemberian tanpa imbalan. Anak-anak wanita inasa, anak-anak putri bagi yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Juga Allah memberikan mauhibah, anugerah anak laki-laki. Ya tadi anak perempuan, karena anak laki-laki. Bagi yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Atau Allah menganugerahkan kepada sebagian mereka anak-anak yang berpasangan. Anak laki, anak perempuan. Dikasih dua-duanya wa yaj'alu may yasha'u aqima dan Allah menjadikan sebagian yang Allah kehendaki aqim tidak punya keturunan innahu alimun qadir barakallahu fikum dalam ayat ini kalau tidak azakumullah banyak hal yang bisa kita ambil <clears throat> yang pertama adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut anak baik anak putri atau anak putra atau putra putri dikatakan sebagai mauhibah yahabu dengan bahasa yahabu mauhibah sehingga anak itu baik anak laki atau anak, anak, anak wanita merupakan nikmah dari Allah Azza wa Jal mauhibah anugerah dari Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya yang kedua <clears throat> Dalam ayat ini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mendahulukan anak perempuan. habuli liman yashau inatha. Tujuannya supaya orang tua tadi yang diberi anugerah anak putri bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan sekaligus untuk memuliakan anak putri. Tasrifan lahunna memuliakan mereka, penghormatan bagi mereka supaya orang tuanya Perhatian, merawatnya, menjaganya, menunjukkan hak-haknya. Kebanyakan pihak menganggap lemah yang namanya kaum wanita. Dan yang ketiga, dan yang ketiga, diambil faedah oleh para ulama bahwa saya termasuk barokahnya wanita. Inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzakar lianna Allah bada'a bil inath termasuk barokah barokahnya seorang istri tanda kebahagiaan dia di dunia ini ialah dia pertama kali dapat anak putri sebelum anak laki-laki sebab dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai menyebut dengan anak putri baru anak putra. Sehingga sedikit pun tidak boleh kecewa. Ketika antum menikah dan pertama kali dapat anak putri, itu merupakan e, alamah tanda keberkahan itu perempuan. Sehingga dimuliakan, dihormati, dirawat, dijaga dengan baik. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum. <clears throat> Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang empat jenis orang berkaitan dengan keturunannya. Yang pertama hanya diberi anugerah anak putri. Sehingga dia dikatakan sebagai abul banat. Bapaknya anak-anak putri, tidak punya anak putra. Hanya semata-mata putri. Ini di para anbiya wal mursalin adalah Nabi Lot alaihi salatu wassalam. Hanya punya anak putri. Dan yang kedua, ialah yang hanya diberi anugerah anak putra. Semua anaknya laki-laki. Sehingga dikatakan Abul Rijal atau Abul Banin. Semuanya laki-laki. Di kalangan para anbiya wal mursalin adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau hanya dikasih keturunan anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Atau lagi yang ketiga, yang diberi anugerah kedua-duanya, punya anak laki-laki, punya anak wanita. Di kalangan para nabi dan para rasul, ialah nabi kita Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada anak putra, ada anak putri. Dan yang keempat yang tidak punya anak sama sekali. Namanya Akim. Di antara para anbiya ialah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Sehingga ini semuanya merupakan ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Takdir dari Allah Azza wa Jal. Manusia berikhtiar, manusia berusaha. Yang memberi anugerah, yang memberi kenikmatan Allah Azza wa Jal. Kadang kepinginnya anak putra, Dapatnya putri terus, usaha putri lagi, putri lagi, putri lagi. Sudah nikmati, disyukuri. Anda seperti Nabi lo Ada yang kepinginnya anak putri, uh, eh, anak putri. Lahir pertama laki-laki, laki-laki laki, laki-laki laki, laki-laki laki. Masya Allah ya kan. Sampai 10 anak lanang kabeh. Ada rijal Kepingin yang putri, disyukuri. Ikhtiar selebih Allah yang ngasih. Antum kayak Nabiullah Ibrahim. Ada yang komplit sudah dikasih anak laki-laki, dikasih anak perempuan, masya Allah. Antum sebagai sebagai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin belum juga dikasih anak. Antum seperti Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam berusaha. Yang pertama nggak memungkinkan, tambah lagi yang kedua. Siapa tahu ini punya keturunan, tambah dua juga belum punya, yang ketiga, yang keempat. Kecuali kalau antum yang punya penyakit. para itu <clears throat> Intinya adalah <clears throat> yang namanya anak itu anugerah. Yang namanya anak itu mauhibah, nikmat dari Allah Azza Ini penting untuk kita sadari, kita hayati, kita rasakan. Tapi Apabila anak itu sebagai sebuah nikmat, Nah gitu ya. Sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka kewajiban kita yang pertama adalah mensyukurinya. Namanya syukrun nikmah. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah kasih aku anugerah anak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam termasuk dari kalangan para anbiya wal mursalin yang lama tidak dapat keturunan. Sampai usia lanjut Baru dapat Nabi Ismail Nabi Ishak Sudah tua Bersyukur Alhamdulillahilladzi wahabali Alal kibari Ismail Langsung bersyukur kepada Allah Azza wa Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang menganugerahkan kepada aku di usia tua ini Seorang anak yang saya, kasih nama Ismail Disyukuri Alhamdulillah Anakmu apa? Wedok Kok oh, itu Alhamdulillah. Laki-laki alhamdulillah. Lagi perempuan alhamdulillah. Belum punya anak ikhtiar lagi. Terus berusaha. Mohon kepada Allah Azza wa Syukuri. Yang kedua, dikarenakan anak merupakan nikmat dari Allah Azza wa kewajiban orang tua ialah menjaga nikmat ini menjaganya, merawatnya. Supaya nikmat ini bisa dia raih faedahnya. Bisa dia ambil kemanfaatan daripadanya. Sebagaimana dia dikasih nikmat yang lain, dikasih nikmat rumah, mobil, harta, benda dan yang lain-lainnya. Dia jaga, dia rawat. Dan dia berharap bisa mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan dan faedah dari faedah dari sebuah rumah, faedah dari sebuah kendaraan, faedah dari sebuah harta benda. Begitu pula terkait dengan anak. Dia rawat, dia jaga, dia pelihara, dia didik dengan harapan supaya dapat faedah dari sang anak. Di antara upaya menjaganya dengan tarbiyah Islamiyah. Rumah dijaga kan direnovasi catnya kusam dicat kembali nah, gitu ya Nah, ada yang rusak diperbaiki antum punya mobil ya dirawat ada yang trouble masuk bengkel kan nah, begitu Nah, antum punya harta benda antum kembangkan untuk yang namanya anugerah anak cara menjaganya cara merawatnya dengan tarbiyah islamiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Kamu didik itu anak dengan tarbiyah Islam. Kamu tempa akidahnya, keimanannya, prinsip-prinsip keislamannya, tauhidnya, ibadahnya, amal solehnya, adabnya, akhlaknya, muamalahnya, kepribadiannya, semuanya dengan tarbiyah Islam. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ini dengan tarbiyah Islamiyah dengan tarbiyah imaniyah targetnya ialah Bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita selamat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro. Targetnya bukan selamat dari fakro kefakiran, tapi selamat dari naro satu-satunya jalan, satu-satunya cara, satu-satunya upaya untuk selamat dari neraka dengan apa? Bimbingan agama, dengan din, dengan Islam, dengan tarbiyah Islamiyah dalam semua sisi yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka kewajiban masing-masing orang tua baik itu ayah ataupun ibu ialah mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah tarbiyah Islamiyah sahihah. Dengan target ku anfusakum wa ahlikum nar. Disinilah barakallahu fikum ladang pahala bagi masing-masing orang tua. Disinilah ladang faedah bagi masing-masing orang tua. Ketika orang tua itu dengan kasih sayang, rahmah, dengan perhatian, dengan curahan perhatian, syafaqah, eh, dengan tarbiyah, Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran. Itu anak menjadi anak yang soleh dan solehah, zuriyah solehah, maka dia akan mendapatkan sekian banyak fawaidnya sekian banyak faedah-faedah. Kita bisa mengklasifikasi menjadi tiga. <clears throat> tiga faedah yang akan didapatkan oleh orang tua ketika anaknya itu anak yang soleh. Yang pertama ialah faidatun fid dunia atau faedah duniawiyah faedah yang dia raih di dunia ini di dunia ini faedah yang paling besar yang paling pokok yang paling inti yang diharapkan masing-masing orang tua ialah birrul aulad liwalidaihim anak tadi berbakti kepada kedua orang tuanya ini yang paling besar sesuatu yang lebih berharga lebih bernilai bagi semua orang tua dibandingkan dengan harta benda. Dibandingkan dengan semua yang namanya materi. Yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya bakti mereka. Jadi anak yang menurut anak yang yang nurut, anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, baik kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, perhatian sama orang tuanya, memberikan segenap makna bakti kepada orang tuanya. Itu yang diharapkan. Apalagi ketika orang tua sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, sudah mulai berusia, sudah mulai lemah, sudah mulai nggak berdaya, nah, sudah mulai semakin lama semakin bangka. Maka yang sangat diharapkan oleh orang tua kala itu hanya satu, bakti anak kepada dia, perhatian seorang anak kepada dia, perlakuan yang baik seorang anak kepada dia dan akan dia dapatkan dikarenakan anaknya anak yang soleh anak soleh itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya kalau dia toleh orang tua akan disia-siakan orang tua akan ditelantarkan orang tua akan bahkan mungkin disikapi dengan sikap-sikap yang kasar <clears throat> menyakitkan hati orang tua ini faedah yang paling besar di dunia ini Ketika orang tua tadi berhasil mentarbiya anaknya dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, akidah anak bagus, tauhidnya bagus, prinsip imannya bagus, keislamannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, masya Allah, berilmu, saleh. Yang diidam-idamkan semua orang tua, bakti anak kepada orang tua. Barakallah. Ini faedah yang sangat besar, sangat besar. Antum akan bisa merasakan ketika antum uh, sudah tua renta, <clears throat> tidak bisa apa-apa. Atau antum masih muda tapi mulai kena penyakit, diuji dengan berbagai macam penyakit, lemah fisikmu, lemah badan, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Semua harus di uh, ada yang ngopeni, ada yang rawat, ada yang mengurus segala macamnya. Di situ akan akan terasa betapa pentingnya bakti anak kepada orang tua. Dalam kondisi yang seperti itu, anak kamu pergi semua. Kapur semuanya dan ngurusi orang tuanya. Nyeri di hati, sakit, kecewa. Nelongso ya, Pak. Bapak Ewis hanya terkapar di tempat itu. Ya jadi belum begitu tua, masih muda sih. Cuman kenapa ini? Banyak penyakit sekarang ini, entah tahu-tahu stroke, nah, tensinya sangat tinggi atau apanya gitu stroke nggak bisa ngapa-ngapain semua harus di tempat tidur ya, semua anaknya tidak ada mana fulan mana alan istri dia pun juga mengalami kondisi yang sama lemah juga dan segala macamnya berdua ada yang ngurus walaupun antum istirahatnya tidurnya di sebuah rumah yang begitu megah, rumah yang kayak istana. Mobil berjejer di depan itu dengan harga yang fantastis, yang ini miliaran, yang ini Allah gitu. Tapi rumahnya berdua kamu yang juga lemah, kamu nggak berdaya terbaring dan atas pembaringan. Nggak ada yang ngurus. Apakah kamu bahagia? Nggak bahagia. Antum nggak bisa ngapa-ngapain. Panggil sini Mure, ambilkan minum. Podo wae Mas. Mas, ambilkan minum. Gak ada yang bisa sama sama percaya Anakmu mana? Gak tahu. Telepon coba, gak diangkat. Hubungi coba, putus komunikasi. Hah? Sengsara. Sengsara. Dalam kondisi yang seperti itu, kamu punya seorang pembantu. Pembantu ini masya Allah khair. Betul-betul ya di samping dapat gaji dari antum, tulus ikhlas merawat antum berdua. Dan lah ini, tapi dia masya Allah energik gitu. Kamu yang merawat kamu, masya Allah nyiapkan makan segala macam, nyuapin kamu segala macamnya. Antum akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin saat itu antum lebih cinta kepada simbok tadi daripada anak kamu yang jauh itu. Kan begitu. Sebenarnya merawat. Dalam kondisi yang seperti itu barakallahu fikum, semua anak kamu ada di samping kamu. Mereka merawat kamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Begitu sayang kepada orang tuanya, dirawat dengan masya Allah dengan kasih sayang. Ini merupakan anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, faedah yang sangat besar. Antum akan merasakan bahagia. Apalagi antum sehatul afiat, kondisinya sehat, nggak ada masalah, anak-anak semuanya ada di sekitar antum atau e, kalaupun jauh biasa ke rumahnya antum, bakti sama antum, tutur kata mereka masya Allah, lembut, hormat, memuliakan orang tuanya, sangat bahagia. Tidak mungkin diganti dengan harta benda nggak mungkin diganti dengan yang namanya rumah yang mewah, nggak mungkin diganti dengan dengan eh, mobil yang begitu mewah. Harta yang tak ternilai harganya. tapi anak kepada orang Ini hanya anak soleh, yang toleh nggak mungkin bakti. Ini di dunia. Atau maka merasakan luar biasa. Mereka dikatakan sebagai kurrotul ayun, penyejuk mata bagi antum di dunia ini. <clears throat> Jadi di, doa yang dilafalkan selalu oleh orang-orang yang saleh. Mereka berdoa apa? Ikhwan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayo, itu istri yang salehah, anak yang saleh. Di dunia. <clears throat> yang kedua, faedah barzakhiyah faedah di alam barzakh nanti di alam kubur nanti ketika kamu telah wafat kamu telah mati masuk ke alam berikutnya di alam kubur di alam barzakh di situ sudah nggak ada lagi yang namanya amal amal kamu telah usai selesai dengan kau meninggal dengan kau wafat amal itu yang kamu bawa ke sana di alam barzakh ada faedahnya namanya rumah, wala mobil, wala harta benda. Yang bermanfaat hanya yang jariah. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu ila min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u Ketika seorang insan mati, terputus semua amalnya. Itu dari tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk <clears throat> yang terakhir yang kita inginkan ya atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia di alam barzakh di alam kubur tetapi anak tadi dengan taufik hidayah dari Allah Azza Wajalla kepada mereka yang saleh tadi itu tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Akan terus memberikan bakti kepada orang tuanya. Akan memohonkan ampun untuk orang tuanya. Memohonkan doa kebaikan untuk orang tuanya. Waladin salihin yada'ulah. Dan doa anak kamu tadi itu sampai kepada kamu. Manfaat bagi kamu. Pahala jariah bagi kamu. Kamu di alam kubur, kamu di alam barzakh. Tapi anak kamu terus mengalirkan itu kebaikan kepada kamu. Dan Rasul mengatakan waladun soleh dengan embel-embel soleh. Tidak semua anak. Dan secara kenyataan ketika anak itu anak yang soleh dia pasti akan terus mendoakan kebaikan orang tuanya. Dalam sholatnya, ketika dia sedang berdoa, terus akan dia panjatkan doa kepada orang tua kepada Allah Azza Wajalla untuk orang tuanya. Gak pernah lupa ya. Dalam doanya gak, gak pernah lupa. Mendoakan untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Terus begitu. Orang tua akan terus disertakan dalam doa dia. Itu anak soleh. Kalau nggak soleh, tak bakal mikiri bapak. Nah, begitu bapaknya mati, masuk ke alam barzakh, nah, sudah yang mereka Eh, pikir apa sekarang ini? Hah? Warisan nih. Pentingnya warisan. Udah mati mati ya kono. Hah? Udah dicari warisan. Udah kadang sampai gelut, sampai ribut antar uh, saudara gara-gara warisan. Ada apa enggak ada? Banyak. Kenapa? Walatnya enggak soleh. Tidak soleh. <clears throat> Namanya faedah berzakhiyah sangat-sangat kita perlukan. Ada lagi yang ketiga, <clears throat> faedah ukhrawiyah terus berlanjut. Di akhirat nanti, di kiamah nanti, kita masih mendapatkan faedah-faedah dari seorang anak yang soleh tadi. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam musnadnya Ibnu Majah dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah Sesungguhnya ada seseorang nanti akan diangkat derajatnya, diangkat martabatnya di surga. Fayaqul anna lihada. Dia mengatakan dari mana aku mendapatkan martabat ini, derajat ini. Fayuqal maka dikatakan bistighfari waladika laka. Ini semua dengan istighfar anakmu untukmu. Anak kamu yang selama ini memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Luar biasa. Dia qiyamah hanya dua tempat. Imma jannah wa imma nar. Dalam riwayat ini, fil jannah. Itu orang tua di surga tempatnya. Dan yang kedua, bukan semata-mata di surga, tapi diangkat martabatnya di surga masuk surga sudah zen kan gitu ya Hah? apalagi orang kayak kita kita ini yang amalnya Allah musta'an sing penting mlebu surga wis hatta dapat halaman labas yang penting surga lah kan gitu ya hanya cuma dua iman jannah imanar walaupun dikasih surga yang paling yang paling kena labas yang penting masuk surga kan begitu jangan sampai masuk neraka ini bukan semata-mata fil jannah di surga dan dinaikkan martabatnya di surga nanti itu semua dengan siapa? Dengan sebab anak-anak kita yang soleh, yang solehah, yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Itu nggak semata-mata di alam barzah, terus berlanjut sampai di surga nanti. <clears throat> Barakallahu itu. Sehingga anak yang soleh dan soleha itu barakallahu fikum sekali lagi anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wajalla orang tua mendapatkan sekian banyak kemanfaatan, faedah-faedah begitu besar dengan melalui sebab anaknya yang soleh tadi. Faedah di dunia atau di alam barzakh atau di yaumul qiyamah. <clears throat> Ingat itu semua sesungguhnya dari usaha, upaya, jeripayah orang tua juga. Ketika dia dengan sekuat tenaga mentarbiah anak dengan tarbiyah yang sahihah tarbiyah islamiyah dengan konsep yang jelas ku anfusakum wa ahlikum nar barakallahu ini yang diharapkan yang ini sebagian sudah kita sebutkan dari subuh bagaimana bimbingan-bimbingan terkait dengan menunaikan amanah terkait dengan putra-putri kita <clears throat> dengan tarbiyah salihah ini akan mendapatkan kebaikan. Nah, yang kita mau bahas sekarang ini yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Dan ini yang banyak sekali menimpa kaum muslimin bahkan umat manusia pada umumnya. Mereka itu senengnya bikin anak. Senengnya punya anak. Tetapi terkait dengan tanggung jawab dia mentarbiah anak dilalaikan. Dilalaikan. Apalagi di zaman sekarang ini terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan. Perkara-perkara yang menyibukkan fitnah-fitnah. Tiga poin. Yang pertama namanya mulhiyat yang melalaikan. Yang kedua syawagil yang menyibukkan. Yang ketiga fitan fitnah. Tiga perkara ini para kalafikum yang memicu banyak pihak yang kita bahas sekarang kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang ihmal, melalaikan, mengabaikan, membiarkan anaknya dengan tanpa tarbiyah sahihah. Pada umumnya para fikum yang real yang nyata di tengah-tengah masyarakat, di benak mereka yang namanya mentarbiyah anak didik anak, ngurus anak, semua terkait dengan urusan dunia. Ya benar. Sing penting anak mangan, sing penting anak yang ngombe. Ya kan? Sudah. Yang penting cukup. Dia makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, semua cukup yakin. Kamu perlu apa? Nah, dikasih. Itu kebanyakan mereka. Didik anak pun juga demikian, orientasi orientasinya duniawi. Bagaimana itu anak masa depan dia cerah dalam dunianya. Bagaimana itu anak punya titel A, B, C untuk dunianya. Bagaimana ini anak punya skill-skill tertentu terkait dengan dunianya. Semua semua tertuju kepada satu titik namanya dunia. Ya, Pak ya? Lu kok diem? Ya apa ya? Barakallahu Dalam pandangan mereka ya azakumullah yang namanya kesuksesan dalam mengurusi anak ketika anak sudah berhasil dunianya. Mereka punya bahasa wis mentas. <clears throat> gitu bahasa di sini ya. Wis mentas. Tahu mentas ya? Mentas. Pertanyaannya, anakmu tadi apa? Wah, anakku sekarang direktur perusahaan A di Pekalongan. Wah, sukses sampean, Pak. Anakmu wis pentas. <clears throat> Nah, anakmu jadi apa? Anakku ini sebagai uh, barakallahu fikum ketua bagian apa begitu. Wah, oh, padha Mas. Wis mentas sukses. Di sini mana? Anakmu jadi apa? anakku ya semuanya gula mas <clears throat> kenapa nah, ya, ya anakku ya sebisa aja lah di depan rumah dodol gorengan pisang ya, aduh mas masake ya sabar mas ya diurus anak benten nentas, hmm, jurati nih dodol gorengan pisang tapi omsetnya itu jutaan mas uh, loh iya dah loh anakmu gaji ini piro tadi tadi ketua tadi dari perusahaan itu ya banyak sih piro banyak itu ya paling dia gaji pokoknya sekitar ya 60 jutaan lah dan yang lainnya 100 ya juta anak udah dia apa kepala bagian oh ya enggak enggak segitu ya 50 juta lah nah aku ini anakku dodol gorengan pisang agennya atau cabangnya sak pekalongan omsetku ini miliaran oh iya Oh ya wis, jenengan sukses. Semuanya babnya duniawi. Jarang sekali antum dengarkan dari mereka hal-hal yang terkait dengan urusan din agama. Saya katakan jarang. Pokoknya nggak ada, jarang. Tidak ada mereka bertanya kepada yang lainnya, ya apa anakmu? Iya solate. Para kepikiran, Ya Siapa anakmu? Bagaimana puasanya? Bagaimana anakmu? Sudah berapa berapa juz hafalannya? Siapa ya, anakmu? Bagaimana baca Al-Qur'annya? Ada yang seperti itu pertanyaan? Ya, itu dari kalangan orang-orang yang insya Allah yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah. Barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini. Kebanyakan mereka barakallahu fikum ingin merubah ayatnya. Ya enggak, enggak vulgar sih, tapi secara perilaku maunya begitu. Jangan diganti, jangan di, dibikin lafaz naro lah. Mau diganti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum faqra. Maunya begitu. Ini real. Yang seperti ini khonafina azakumullah dikarenakan yang namanya mulhiat, banyak melalaikan di eh, di tengah-tengah masyarakat berbagai macam permainan-permainan, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat syawagil, kesibukan-kesibukan orang tua dengan dunianya, dengan sugulannya, fitan, belum lagi berbagai macam fitnah, fitnah di muka bumi begitu banyak. Ini yang memicu banyak pihak melalaikan anak-anaknya. Ya, ini terkait dengan tarbiyah Islamnya. Sing penting cukup dunia. <clears throat> Ini sebuah fenomena yang sudah sangat umum di tengah-tengah masyarakat. <clears throat> Barakallah. Maka di sini perlu mungkin kita rinci sedikit. <clears throat> Hal-hal yang biasa muncul di tengah-tengah mereka di dalam mengurusi anak-anaknya. Dalam mengurusi anak-anaknya. Yang mana poin-poin yang akan saya sampaikan nanti insyaallah Allah hal-hal yang berseberangan dengan tarbiyah Islamiyah yang sahih. Masuk dalam apa yang kita e, angkat dalam tema kita tatkala orang tua mengabaikan anaknya, termasuk tindakan mengabaikan anak dalam tarbiyah tarbiyahnya. Yang pertama kaum azzakumullah yang sering ada di tengah-tengah kaum muslimin jadi saya sebutkan ialah itharud dunya wa ihmarul akhirah mereka lebih mengutamakan sisi duniawi mengabaikan sisi ukhrawi dan ini yang paling sering terjadi pada kebanyakan orang tua terkait dengan anak-anaknya bahkan terkait dengan urusan duniawiyah mereka. Selalu mengedepankan mengedepankan urusan duniawi, melupakan mengabaikan melalaikan sisi ukhrawinya. Sehingga dari mulai kecil itu anak dididik dengan duniawi, dibesarkan dengan perkara duniawi, ditarbiyah dengan tarbiyah duniawiyah, diarahkan kepada perkara duniawiyah, di doktrin dengan perkara duniawiyah selalu. <clears throat> Wallahu musta'an. Ini yang umum. Ini termasuk tindakan mengabaikan anak. Tindakan tidak menunaikan amanah terkait dengan anak. Sangat melenceng jauh dengan apa yang diharapkan dalam Islam. Barakallahu fikum dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Barakallahu fikum selalu yang disebut-sebut hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan-bimbingan agama. Bimbingan-bimbingan agama, bukan bimbingan-bimbingan duniawiyah barakallahu fikum. <clears throat> Nama ya. Seperti ayat yang saya bacakan di atas. Wa anfusakum wa ahlikum nara Contoh yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hasan di ghairihi kata dari beberapa orang sahabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan salat umur tujuh tahun pukul mereka atas bab tersebut, pukul mereka atas perkara sholat, mereka berusia 10 tahun dan pisahkan di antara tempat-tempat tidur mereka. Di sini Rasul memberikan arahan terkait dengan masalah anak. Apa ini yang diarahkan? Apa yang diperintahkan? Babnya bab sholat. Babnya bab sholat. Muru auladakum bis sholat. Juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'mur ahlaka was wastabir 'alaiha. Disuruh apa ya? Perintahkan kepada keluarga kamu untuk sholat dan terus bersabar menyuruh mereka untuk sholat. La nas'aluka rizqa nah narzuquka. Kami nggak pernah meminta rezeki dari kalian, kami yang ngasih rezeki kepada kalian sedikit pun tidak menyinggung masalah dunia. Kenapa? Rizik minallah. Rizik minallah. Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya lagi, "Qul inna rabbi Ya rizqa الرزق yasha wa yakdir, walakin أثر nasi yang ya'lamun Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan, yang melimpahkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah pula yang membatasi rezeki kepada Allah yang eh, kepada hamba yang Allah kehendaki. Tapi kebanyakan manusia kamu memahami. Rezeki Allah mengatakan nahnu narzuquka. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Sementara kewajiban kamu apa? wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Itu pandangan Islam ya Pak. Selalu berkaitan dengan din, dengan din. Jadi sebuah dalam Sahih Bukhari suatu hari Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma bermain-main di sekitar korma sodakoh. Tiba-tiba dia mengambil sebutir korma mau dimasukkan dalam mulutnya. Rasul melihat, lalu mengatakan kahin, kahin. Buang, buang, buang kata Rasul. Ama ta'lam anna ahlu baitin la na'kulu sadaqah. Apa kamu enggak tahu ya Hasan? Kita adalah ahlul bait, tidak boleh makan sedekah. Dibuang oleh Rasul dari mulut. Tarbiyah. Tarbiyah apa ini? Tarbiyah apa ini? ya, Itu anak dicegah dari kemungkaran dicegah dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam walaupun sebutir kurma. Dan dia anak-anak. Tarbiyah. San san san. Pagi ya. Eh san san san san. Jangan dimakan san. Kurma bizen. San, ojo dimakan san. Kurma kan halal lebih. Itu sodako. Itu kurma sodako. Kita ini ahli bait. Ahli bait nggak boleh makan. Sodako. Agar tarbiyah. Allahul musta'an sehingga termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak ketika tarbiyahnya tarbiyah duniawiyah. Orientasinya duniawi. Semua serba dunia. Dia mengabaikan anak. Barakallahu fikum. Dampaknya mengerikan. Dampaknya mengerikan. Efeknya mengerikan. Ketika anak itu dari mulai semenjak kecil dididik dengan urusan duniawi, ditarbiyah dengan bab duniawi, semua terkait dengan bab duniawi. Maka di benak dia, di otaknya dia, di akalnya dia, di semua e, keseharian dia adalah sama dunia. Langsung terekam dengan kuat dalam akal pikiran dia dunia. Dunia, dunia, dunia, dunia. Maka yang pertama anak itu pun juga akan mengikuti arahan orang tuanya. Dia akan mengejar yang namanya dunia. Ketika sudah satu ini prinsipnya mengejar dunia tanpa ada bimbingan-bimbingan agama para sang anak, maka dia akan mengejar dunia bagaimanapun caranya. Tidak peduli apa itu cara yang halal, apakah dengan cara yang haram, yang penting dapat dunia. Ini pelanggaran akan ah, muncul banyak pelanggaran syar'i barakallahu. Yang kedua, anak itu nanti dikarenakan ter, ter, ter, dengan dunia tadi, dia akan selalu mendahulukan dunia daripada perkara agama, perkara di. Orang tuanya ya muslim lah, salat lah ya. Le, salat, sibuk, sibuk. Le, iki wis jam piro Le? Iki zuhure jam 12 kurang jam loro Le. Tidak mau asar Le. Ya Pak, sedikit lagi sedikit lagi sibuk lagi sibuk. Nah, orang tuanya nggak bisa ngelarang. Kamu lagi ngapain? Proyek besar, proyek besar. Dia insinyur besar ini anaknya ini. Lagi bangun sebuah proyek besar gitu ya. Kita lagi harus selesai ini. Ini didetelin sama perusahaannya harus selesai nanti sore. Wah, wow, jatuh. Kalau macam. Le iki kate asar le. Tapi uh, udah nggak mikir dunia ya kan. kan dengan dengan yang namanya Bahkan banyak sekali dari kalangan orang yang mengatakan muslim gak sholat. Orang tuanya gak sholat, anaknya gak sholat. Tapi dia mengatakan muslim. Seringkalinya yang muslimnya sholat tapi ala kadarnya lah. Bas yang penting sholat. Nggak ada pembahasan bagaimana tata cara sholat yang bagus, bagaimana berjamaahnya, tepat waktunya, qobliyah badiahnya, zikirnya, kedewon is bikin is nanti dunia saya nggak selesai. Itu akan terus berlanjut dalam semua bab-bab agama akan terkalahkan dengan dunia dia. Dia akan lebih mengedepankan dunia daripada agama. Ini mengerikan ya Pak, sangat mengerikan. Dan efek yang lebih membahayakan lagi adalah terkait dengan orang tuanya. Jangan orang tuanya. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Ketika orang tua itu yang semakin lama semakin berusia lanjut Semakin sepuh, semakin tua, semakin tua, semakin tua Harta melimpah banyak Vila di mana-mana Anda punya vila di mana? puncak itu daerah mana pekalongan yang tinggi yang Husain itu ya Hah? banyak villa di mana-mana jangan usia kamu semakin lanjut semakin lanjut semakin lemah lemah lemah lemah lemah lemah anak kamu yang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing ada yang di sana ada yang di sana ada yang di sana ada yang di sana di sini antum sebagai orang tua akan memulai sudah mulai memulai kehidupannya semakin menderita yang saya katakan tadi. Saya katakan, mungkin aja antum telepon-telepon sama anak. Cuma lagi kepala, ayo bi, siapa nah, tunggu biar ini lagi ada meeting, matikan lagi. <clears throat> Antum semakin lama semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Anak kamu gak pernah ngurusi lagi. Ya apa lagi? Uh, eh, Idul Fitri pulang apa enggak ini? Oh, kayaknya nggak bisa bi ini apa namanya urusannya mungkin saya malah mau ke, ke luar negeri ini. Ini ada apa namanya dari perusahaan minta saya ke Italia ini. Oh, nggak ya Dulu kamu bangga, sekarang Italia terus lah ya. <clears throat> nah, pekalongan ini kapan? pekalongan ini kapan? Insya Allah kapan-kapan lah gitu. Terus gitu. tuh semakin lama semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Semakin tua kamu dengan istri-istri oh saya mau bantu kamu tadi udah bi semuanya akan beres udah kan udah pensiun ya, udah kerja udah kita semua yang ngurus transfer lancar semua lancar untuk memakan apa dikasih minum apa dikasih semua akan dikasih karena kamu punya ngurus banyak dikasih semuanya udah bi jangan di pekalongan taruh pas udaranya Abi sana aja di villa yang villa yang itu bi udaranya sejuk itu bagus untuk kesehatannya Abi <clears throat> bawa ke sana tambah sepi mana nih kau dah kawan eh? tambah sepi lagi ini orang tuanya nak datang sini nak kondisinya nggak mungkin kan ini eh, eh, dipikir dunia terus sampai orang tuanya ngomong Abi kepingin kamu kepingin kamu kepingin kamu datang ke sini ya Abi nanti akan saya usahakan nggak muncul muncul kapan kamu datang Ya nanti mungkin apa eh, sehari dua hari lagi. Tunggu-tunggu gak nongol lagi. Sampai Abi jatuh sakit. Di eh, nah mau sakit. Langsung aja dibawa ke dokter spesialis. Langsung aja di. Obatnya api cuma satu. Apa tuh bi? Kamu. Itu, itu orang tua ya kan. Saya pikir vila mana wis. <clears throat> itu yang diharapkan sekarang anaknya. Jangan nyalakan siapa-siapa ketika dalam kondisi yang seperti itu antum menderita sendiri di sana. Banyak sebagian orang yang kemudian melampiaskan segala sesuatu dengan yang lain. Akhirnya apa? Ya pelihara kucing lah, pelihara ini segala macamnya untuk apa namanya melampiaskan itu semuanya terkait dengan, dengan tadi itu. Jadi kami mikir anak. Allah musta'an. Itu bahirnya royit ya mungkin, harta sangat banyak. Batinnya remuk redam menangis miris menderita menderita lihat di sampingnya enggak bukan villa pak ya rumah biasalah tetangga dia sederhanalah lihat masya Allah anaknya rukun datang semua situ kumpul pagi-pagi sarapan bareng ha? Suka megono Masya Allah dengan teh panas nasi candaria dengan anak-anaknya masya Allah dia dari villa dari atas menyaksikan dengan kesendirian dan dengan kesepian tadi itu hmm? lihat ya sama-sama tua kayak dia anaknya nuntun dia dituntun dia jalan-jalan kita rumahnya masya Allah dia hanya di situ kucing onoe gak ada yang nuntun ini imajinasi atau real real ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Dikarenakan orang tuanya di masa mudanya dulu ketika mentar dia anak-anak dahulu mengabaikan anaknya. Sangat mengabaikan. Iya, antum hanya memikirkan duniawiyah dia. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah bagi, itu bab takdir. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan perkara syariat. Ku anfusakum wa ahlikum nara Ya, wa'mur ahlaka bis salati wasabir 'alaiha bab syariat. Enggak perhatikan. Allahul musta'an. Banyak pula dari, dari kalangan anak-anak yang semakin seperti itu ya Pak. Dengan teganya kadang nggak ngurus nggak ngurusi orang tuanya, minta orang tuanya dimasukkan di panti asuhan, di panti jumbo. Banyak banget banyak. Banyak. Apa? <clears throat> Sibuknya nggak ketulungan ini Pak daripada nanti nggak ada yang ngerawat pasca, sudah oh, sana aja pindah ke Bali juga. bukan orang miskin bukan orang yang nggak punya orang berada orang kurus. tapi syawagil pemulhiyat wafitan membuat dia tidak bisa mengurusi orang tua <clears throat> sekali lagi bakti anak kepada orang tua sangat diperlukan di masa tua para keluarga ini poin yang pertama bentuk mengabaikan anak itharu dunia wa ihmalul akhirah semata-mata uh, fokus me mengedepankan urusan duniawi ya dan mengabaikan yang namanya perkara akhirat. <clears throat> Allahul musta'an. Ini ya Ikhwan ya. Ini bicara ketika anaknya sukses. Lain pembahasan ketika anaknya gak sukses. Tarbiyahnya sama tarbiyah ya. Ya, pandangannya sama pandangan duniawiyah. Doktrinya sama doktrin duniawiyah. Yang satu sukses anak-anaknya tadi, yang satunya lagi gak pernah sukses. <clears throat> Mungkin terjadi banyak. Udah ini orang tua napai anaknya gini gini gini gini gagal maning. Hah? Tatanya ini gagal lagi, gagal lagi terus begitu. Ini udah di diatur dengan bagus Tahu-tahu bangkrut lagi. Apa jadinya? Banyak dari kalangan mereka yang mengalami depresi, shock, stres. Terkait dengan yang seperti ini. <clears throat> Allahul musta'an. Kalau sudah begitu pelariannya perkara kemaksiatan, perkara kemungkaran. naudzubillah min Jika yang tidak punya pegangan agama, tidak punya pegangan tarbiyah salihah pada orang tua dan pada anak-anak. Kerusakan demi kerusakan bisa disebutkan barakallahu <clears throat> ala kulihal dampaknya sangat negatif untuk orang tua tadi dan untuk anak-anak mereka barakallahu fikum. <clears throat> Bentuk yang kedua. <clears throat> Dari tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya. yang ini barakallahu fikum tarbiyahnya cukup keras. Ya, mendidik anaknya dengan tarbiyah tarbiyah yang keras. Tarbiyatul aulad bil ghilbah wal unuf. Mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang keras. Dengan perangai yang keras dengan sikap yang keras, dengan bahasa-bahasa yang keras. Kalau serba atos ya kan serba keras. Ada yang seperti itu. Yang ini barakallahu fikum dua sisi. Yang pertama masih dengan poin yang pertama tadi. Orientasi dunia. <clears throat> Tetapi disertai dengan cara tarbiyah yang keras, yang kaku. Jadi doktrin orang tua itu luar biasa. Nah nurut hukum, nah nurut pukul, nah nurut tampar, nah nurut dan depan nggak menurut demikian demikian dikasih hukuman yang yang yang begitu mengerikan. Kata-katanya kasar, umatan-umatan, caci maki dan segala macamnya kepada anaknya. <clears throat> yang ini para kelas fikum dua poin kesalahannya. Yang pertama duniawi orientasinya. Yang kedua cara tarbiyahnya. Dengan tarbiyah, tarbiyah yang khasyinah, ghalidhah, yang kasar, yang kaku, yang keras. Takkan terkesan membalimi anak-anaknya barakallahu fikum. <clears throat> Ini jelas melanggar bimbingan syariat di khanam tina azakumullah disebutkan dalam sebuah hadis Inna tirmidhi wa ghairihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal mu'mina laysa billa'an wal ta'an wal fahish wal badhi Sesungguhnya seorang yang mukmin bukan orang yang tukang laknat, bukan tukang celah, bukan orang yang kotor ucapan kecil ucapannya, bukan pula orang yang kasar ucapan dan perangainya. Ini menyalahi akhlaknya seorang mukmin. Barakallahu fikum. <clears throat> Nama ikhwan disebutkan dalam hadis yang lain dalam dalam Sahih Muslim ancaman yang begitu keras bagi yang tukang laknat kata Rasulullah SAW la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumul qiyamah orang yang, yang biasa melaknat tukang laknat tidak akan bisa memberikan syafaat atau sebagai saksi di hari kiamat nanti Baraklah. sehingga yang pertama menunjukkan akhlak buruk orang tua yang kedua, pelanggaran syariat. Yang ketiga, tidak mencerminkan akhlak mu'min yang baik. Dan yang ketiga, tentu akan berdampak negatif pada terbiak anak-anaknya. Jangan lupa ya. Ah, ada kata pepatah yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu bahasanya ya. Yang namanya anak akan mencontoh orang tuanya. <clears throat> Ketika orang tua tadi tarbiyahnya dengan tarbiyah yang keras, kaku, kasar, perilakunya kasar, kata-katanya kotor, pasti akan ditiru anak-anak. <clears throat> Itu anak pun juga akan ditempa dengan akhlak yang buruk, ditempa dengan ucapan-ucapan yang kotor, ditempa dengan tindakan-tindakan yang keji. Jangan salahkan ketika anak kamu lebih parah daripada orang tuanya. Di saat yang sama, dikasih tarbiyah duniawiya hancur ya ikhwan Anda bisa menggambarkan bagaimana dampak negatifnya para itu ada lagi yang kedua <clears throat> sisi yang kedua tarbiyahnya tarbiyah sahihah tarbiyah agama bukan dunia bagus ya dia mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah agama dengan tarbiyah din akidah ah, ibadah segala macamnya tetapi tariqah tarbiyahnya dia khoshinah, kasar, ghalibah, kaku <clears throat> kepada anak-anak. Ini pun juga sangat dikecam dalam Islam. Nah, tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Sahih diniyah itu dibangun di atas rahmah wasyafaqah. Kasih sayang, perhatian kepada kepada anak-anak. <clears throat> Tidak boleh dengan cara-cara yang kaku, dengan cara yang kasar, dengan cara yang yang, yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini efeknya juga sangat mengerikan. Kita tidak menyalahkan tarbiyah dia. Dikarenakan tarbiyah din, tarbiyah agama. Bagus. Tapi yang membahayakan torekohnya. <clears throat> Ini termasuk mengabaikan anak. Bukan terkait dengan asal tarbiyahnya tapi mengabaikan anak terkait dengan torikoh terbiak. Ini lebih detail lagi ya. Ini lebih eh, punya dampak yang yang, yang yang lumayan mengerikan. Itu anak nggak punya nafas sih pokoknya. Pokoknya, kamu ini, sana, ini, ayo, ini. sedikit langsung. Tah. Ah, bilang begini. Soalnya Bagus. Yang diinginkan apa? Salat misalkan. Ya Allah ya namanya siapa ini? Ya Allah ya Allah gitu. Allah, ya. kum, salli. Gitu. Apinya salat, bukannya apinya kabur dah. Apinya salat. Ya Allah Abdullah kum, salli. Salat gitu. Ya, namanya anak-anak kadang ya masih ngantuk, kadang masih capek, kadang jalan ke waktu wudhunya agak sedikit nah, letoy begitu ya, lemah begitu. Hah? Tapi gitu, tangan tuh. Iya. Tangannya mana? Cepret. Iya. Nabi minta segera, ya Allah kum soli, jangan lama-lama. <laughs> Nah, gitu. Itu namanya anak soleh. Masya Allah ya. Hah? Ya apa ya? Ya apa ini? Ya. ya, kita nggak nggak nggak nggak menyalahkan dia nyuruh dia sholat. Yang dibahas sekarang torikoh dia tadi. Dikit-dikit, ha, dikit-dikit, ha, dikit-dikit, ha, Namanya tarbiyah khasyinah. Barakallahu fikum. Ini jangan dikira perkara yang remeh, perkara besar. Perkara besar. Ini anak barakallahu fikum akan mengalami dua efek. Satu dari dua efek atau mungkin dua-duanya. Yang pertama barakallahu fikum, anak ini ketika disikapi, ditarbiyah oleh orang tua tadi dengan tarbiyah seperti itu, dia akan jatuh psikologisnya. Down dia. Jadi anak yang ketakutan, penakut, minder dan segala macamnya. Barakallahu itu. Ini membahayakan. Kejiwaan dia terganggu. Atau yang kedua, tersimpan dalam hati yang paling dalam kebencian kepada orang tuanya. Lebih parah lagi tersimpan dalam hatinya dendam sama orang tuanya. Tinggal tunggu waktu. Anakmu semakin besar, semakin kuat, bahkan semakin loyo. Kamu bapak tambah lama tambah loyo, tambah tuwek. Nah gitu ya. Jadi begitu dia memiliki yang namanya abolat dia punya otot dia, dia punya kemampuan akan melawan. Kadang tidak usah nunggu, nunggu dia usia ABG atau usia remaja, hatta masih kecil. Ya Allah, dua tiga empat tahun. Bandel dia. Hmm. Ali Abdullah. Apa, Bi? Langsung. Soli. Sepetang tahun, Bi. Bantah deh. Nah terus umur itu baru sholat. <laughs> Allah besar. Itu membahayakan. Panggil dipukul sama orang tuanya, cepret gitu. Diam aja dia. Ya Allah kok. Diam aja dia. Pukul lagi, cepret sampai rusak itu. Apa namanya alat pukulnya itu. Diam aja dia. Ini sudah membandel. Dan jangan dikira itu perkara yang biasa. Di sininya tuh, wah, uh, luar biasa ya membekas dalam hatinya dia. Mengerikan. Awas ya. Iya, Abdullah sih petang tahun di jero hati Nah, Abdullah masih empat tahun di nanti. Nah, nanti. Allah musta'an. Itu terjadi, eh, terjadi. Efek yang berikutnya lagi ialah itu semua akan dia tularkan kepada teman-temannya atau kepada adik-adiknya atau kepada saudaranya. Pelampiasan. Udah. Adik dikongkon, Rahman, bom soli. Ini udah, deh. Enggak, boleh sapu. Jepret. Ya Allah, kum soli. Ada apa kak? Soli. Ya, Durawa sih petang tahun berdoa ya. Albuhim rusak. Dan itu sangat mengerikan dampak negatif. Barakallahu. Kita akan membahas salah tarbiyah salah dalam inti tarbiyah yang kita bahas salah dalam pembahasan tariqah tarbiyahnya Tariqah tarbiyahnya Barakallahu Efeknya sangat mengerikan Sangat-sangat mengerikan Barakallahu fikum Nah Sehingga sekali lagi Dalam bab tarbiyah islamiyah Barakallahu fikum Tarbiyah diniyah Tarbiyah sunnah Itu mabniyatun ala rahmati wa syafaqah betul-betul dibangun di atas kasih sayang, perhatian kepada sang anak. Dicurahkan kasih sayang, dicurahkan perhatian dengan uslub yang bagus, dengan cara yang baik sehingga ketika dia ada trouble lebih gampang untuk mengarahkannya dengan cara-cara yang bagus. Para eh, ulama kita yang membicarakan nama masa Islamiyah memasukkan dua poin tadi termasuk akhta fit tarbiyah <clears throat> Termasuk kesalahan-kesalahan orang tua dalam mentarbiah anak-anaknya. Ini dilulu dengan dunia. Yang ini terlalu kenceng terkait dengan din, terkait dengan masalah agamanya. Tambahnya mengerikan. Kalau boleh saya membawakan sebuah, sebuah contoh kasus ya. Ini nyata di desa saya sendiri. Nyata ya dari hasil orang tua yang keras tadi itu. Ini orang tua ini bapak ini uh, mantan abri, dia masuk koramil lah, tentara gitu ya, <clears throat> tentara. Nah, Namanya tentara maunya didik anaknya dengan itu, tapi dia taklim dari sebelah, ya. bukan dari kita, dari sebelah. Tahu sebelah ya? Dari <laughs> yang sebelah ya. Temuti ngaji keras jadi karena eh, orang tuanya itu keras harus begini harus begini harus begini harus begini harus begini harus begini harus begitu ya punya tiga orang anak yang pertama putri yang kedua putri yang ketiga putra <clears throat> ada kuasa itu Pongo ngerti belum-belumnya Masih anaknya jauh dari saya Untuk kecilnya yang urusi saya semua Keras tarbiyahnya ya kan Awal-awal dia mengerti yang namanya ilmu, biasa kan semangatnya kan tinggi. Tapi si ilmunya kurang. Gitu. Maksa tuh anaknya. Semakin lama ngaji dengan sebelah, semakin melembek, semakin melembek, semakin melembek. Kan begitu ya? <clears throat> Tapi jiwa tentaranya lanjut. <clears throat> Alhasil itu anak yang satu yang putri dikuliahkan. Lembek apa kenceng iki? Hah? Ya kelembekin banget. <clears throat> anak wedok kok kuliah. Anak itu di jero ya, di kuliah. Bawa ke Malang. Ya, kena mereka ya ya ya apa nah, saya gitu ya sebelah kan gitu ya Allah nafas nah, boleh almuhim almuhim gitu nah anak yang keduanya ya disekolahkan di di situ Anak laki-lakinya kenceng dimasukkan di pondoknya mereka. Allah Saya kan lama nggak nggak nggak nggak di sana. dikasih informasi dari hati dari tetangga-tetangga yang lainnya tentang anak pertamanya dia. Semua tetangga tercengang dan kaget. Kenapa kok demikian? Ternyata postingan, ya sekarang pakai dunia maya ya, postingannya sudah mengerikan. La hijab wala syai <clears throat> La hijab wala syai saya nggak tahu dikasih tahu sama yang itu Bahasa mereka Ya apa sih nah, Ya Ya kayak bintang artis Korea lah Allah musta'an Nah gitu ya Coba yang macam-macam loh ya Allah musta'an Yang lebih kaget lagi Dia ya, sebuah posting foto Dia foto di sampingnya ada pohon cemara apa pohon Cemara? Lambang apa pohon Cemara ini? Hah? Pohon cemara Lagi dia hiasi pohon cemara-cemara tadi Kaget lagi Ah masa sih Gak mungkin ah Kita orang di kecamatan kita itu Itu dikenal dengan kecamatan kota santri Semuanya muslim Yang menangkap sana akan tahu ya pak, Kota santri semuanya muslim Terkait dengan bab agama kental ininya kental, M-nya kental, sebelah yo kental, kita juga kental. Pada baik kental ya, Pak. Pada kalau itu. Aji, Yang betul aja itu. Ayam nah, pada tanya. Hmm. Ya, betul. Nauzubillah bilang ini, Murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Ketika dia kuliah sana ya, yang banyak kuliahnya sudah awalnya orang tuanya kencang kena sebelah lembek sampai di, di kuliah jadi melembek pergaulan dia dia pergaulan bebas mainnya sama orang baude baude baude dia suka ya nasrani kenal dengan seorang cowok dari baude harman sama dia seneng jadi pacarnya jadi pacar udah dibawa ke sana dimutatkan dari Islam Allah misalnya dan posting berikutnya dengan cowoknya hanya pada chatting oh apa namanya teman-teman tanya itu kamu gini gini gini gini iya dengan mata iya dengan bangga dia mengatakan ternyata selama ini yang diharamkan dalam Islam itu enak rasanya. Apa itu? Hmm? Dewan. Tahu Dewan ya? D1. Tahu ya? Enak ternyata rasanya. Alhamdulillah ada yang nyeletuk. Apa kamu nggak takut sama abahmu tak? Persetan dengan abah. Itu langsung persetan dengan abah. Ya ini gara-gara didikan abah ya ini sekarang ini. Itu langsung begitu. Alhamdulillah. Ya kita ngelus-ngelus dodo. Saya dikasih tahu ya jangan ngelus-ngelus dodo. Dia ketika dia masih kecil di usia paut, anak yang ngajari dia ngaji masih kecil apa ya nah, ada kelas itu dulu sekarang udah gak ada Allah musta'an anak putri yang keduanya lagi yang mondok dari ya, sebelah juga ya, sebelah gitulah ya bang artinya sering wakilnya eh, harman dengan seseorang yang punya fotokopian di situ nah, rejalnya ini sudah punya suami sudah punya istri sudah punya anak sudah, sudah, sudah punya anak harman padahal harmane kepingin suat heboh geger ini orang awam namanya di, di firok yang ulanya dapat yang ini yang ini kan lebih zen daripada yang, yang, yang ula akhirnya itu zuhad itu al Musta'an Al-Muhim itu contoh kasus yang langsung terjadi dikarenakan e, bukan terkait dengan tarbiyah dinia tapi tariqah tarbiyah tadi tariqah tarbiyah tadi Barakallahu Sehingga Islam enggak dijor, enggak dikencengi tapi dibangun di atas prinsip syafaqah warahmah kasih sayang perhatian kepada anak-anak ditarbiyah dengan tarbiyah islamiyah sahihah dengan tarikhah yang benar sehingga itu semuanya dimasukkan oleh para ulama termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya yang satu mengabaikan dari tarbiyah diniyah sibuk dengan dunianya yang satu mengabaikan tarikhah yang benar dalam tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Banyak pula yang azza azakumullah jika banyak laporan-laporan <coughs> sekian banyak eh, anak-anak uh, muslim bahkan anak, anak ikhwah futur futur ya jenuh tidak mau lagi belajar agama tidak mau lagi oh, sekarang banyak nggak mau lagi mondok futur Arab futur. Ini juga sebuah fenomena ya, kan. Ini kendaraan kita ya, lapas ya, kendaraan kita. Saya diberi laporan eh, oleh sebagian ustadz kita yang dari Banyumas, wilayah Banyumas. Itu menemukan kasus hampir sekitar 25 kasus. 25 kasus anak ikhwan futur. Itu bagi kita sangat banyak, banyak banget itu. Ada yang ya, kayak gitu lagi, ada yang dunianya segala macamnya. Ini sebagai sebuah, sebuah problematika ya Pak. Ketika diruntut bukan terkait dengan tarbiyah islamiahnya, Orang tuanya masya Allah tarbiyah tarbiyah islamiah ternyata terkait dengan tariqoh tarbiyahnya. Tariqoh, torikoh tarbiyah orang tuanya terlalu kaku, terlalu keras dalam tarbiah anak-anak. Belum waktunya dibuang keluar, buang keluar. Pak ya? Belum waktunya dipondokkan, dipondokkan. Usia masih 4 tahun, 5 tahun, jauh gitu. Kayak ngelempar anak gitu. Buang. Eh, anaknya oke okay, gitu. Di rumah rumahnya nggak besar, anaknya lima satu buang satu buang karena usia kalau satu dua yang masih kecil kan nggak nggak ganggu kan eh, Allah memondokkan anak seolah-olah membuang anak nah, jarang dikomunikasi jarang diperhatikan segala macamnya sehingga anak tertanam dalam jiwa mereka terbuang oleh orang tuanya dia masih kecil begitu sudah mulai besar bisa melawan langsung tutup Nauzubillah al-muhim ini semuanya tariqah, tariqah yang dikatakan khashinah, ghalidhah. Cara-cara yang kaku, cara-cara yang kasar, tidak ada rahmah, nggak ada syafaqah, tidak ada ilmu. Ini semua termasuk di, dimasukkan oleh para ulama, termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Bukan terkait dengan tarbiyah, tapi terkait dengan mengabaikan tariqah yang benar dalam tarbiyatul aulad. Barakallahu fiikum. Allahu musta'an. <clears throat> yang berikutnya lagi apa ya lagi jam lagi Zuhurnya jam 11.45 terus piye ini kurang 10 menit lanjut ini sih tebel loh ini. baru dua ya kalau saya langsungkan. jadi bentuk pengabaiannya apa efeknya apa biar langsung yang ketiga, Termasuk yang disebutkan oleh para ulama ialah seperti yang saya singgung sedikit tadi habis subuh ialah inidamul qudwah tidak adanya suri tauladan yang baik dari orang tua ini saya singgung ya di antara tarbiyah tarekat tarbiyah yang benar dalam pandangan Islam orang tua itu harus menjadi kuduah li auladi panutan tauladan bagi anak-anaknya yang sangat berefek positif dan besar kepada anak-anaknya. Termasuk tindakan mengabaikan anak dalam perkara tarbiyah ialah inidamul dua. Tidak ada kuduah, tidak ada teladan dari orang tuanya kepada sang anak-anak. Barakallahu fikum. Orang tuanya memerintahkan sesuatu, orang tuanya pula yang mengerjakannya. Orang tuanya melarang anaknya dari sesuatu. Orang tua pula yang mengerjakannya. Yep. Ini jelas keliru. Perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan sangat sebagai dua. Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul yang mentarfiah semua umatnya. Allah sifatnya dengan dalam dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah sebagai nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang murabi bagi umatnya, beliau sebagai kudua salihah uswah hasanah bagi umatnya. Begitu pula para fikum yang memiliki bawahan. Seorang dai pada mad'unya, ustad pada murid-muridnya, orang tua pada anak-anaknya. Juga sangat dianjurkan untuk menjadi kudua salihah di auladih. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia tidak e, sebagai kudua ada pelanggaran syar'i di sana. Barakallahu fikum. Efeknya juga mengerikan ya khana azakumullah. Efeknya juga mengerikan barakallahu fikum. Nah, efek yang jelas barakallahu fikum anak tadi yang pertama adamu as-siqah biwalidayhi. <clears throat> Tidak lagi percaya kepada kedua orang tuanya. Ini bahaya. Hah? Orang tuanya ngomong, ya Allah ya, Allah. red iya. tidak Dia sama begitu kenapa? Om do, om do. Abi dah, om do. Tahu om do ya? Omong doang. Lihat aja nanti. Ngomong begitu, nggak bakal dia pergi. Ya Allah Abdullah kum. Ya Allah jemaah Abdullah. Om do, om do. telanlah lah jemaah. Kak tahu dikatakan sudah dari mulai kecil itu orang tua mendidik anaknya bukan dengan kudwa yang solihah. Menyuruh anaknya sesuatu nggak mengerjakan. Barakalafikum. Allah, awas ya, jangan merokok. Gitu. Om tuh itu nggak merokok api. Api itu satu hai, satu slope itu. Eh? Ini bahaya. Namanya ada musiqah biwalidayhi. Taib, <clears throat> tidak ada rasa percaya lagi pada kedua orang tua, eh, eh, kepada kedua orang tuanya. <clears throat> Ini mengerikan. Di saat antum betul-betul sedang serius, sedang sungguh-sungguh, sedang lurus ini. Enggak percaya mereka. Allah. Itu. Apinya udah berangkat duluan. Apinya udah berangkat. Sudah nggak mau lagi sudah. Hah, ada trauma. Itu semakin atau merasakan apa namanya uh, dampak negatifnya dalam kondisi sesuatu yang sedang antum harapkan. Perkara yang sangat vital, perkara yang sangat urgent. Di saat yang seperti itu, nggak percaya sama antum. Ya Abdurrahman, asal penting abinya lagi serius, abinya lagi betul-betul sesungguhnya ini, lagi lurus, lagi lempeng, lagi urgen. Mau. Nah, ya sudah tergantung urgennya apa. Kalau terkait dengan masalah nyawa ya bakal mati. Kalau terkait dengan masalah yang lain juga bakal hancur. Ini mengerikan. Kenapa? Di awal tidak dikasih kedua solihah. Baik. Efeknya tadi apa ya, ada musiqah biwalidayhi. Tidak ada lagi kepercayaan anak kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Efek yang kedua ialah dia akan mencari sendiri orang yang dia jadikan sebagai tauladan. Cari-cari yang lain. Kalau pasti dia dapat yang bagus, alhamdulillah ya kan. Kasih taufik dari Allah Azza wa pas dapat eh, informasi pengajian taklim malu sunnah masya Allah diarahkan sama ustadznya sama ikhwan-ikhwan yang ada kepada jalur yang benar nah kalau pas dapat yang nggak zen hancur dia lebih percaya kepada temannya temannya syatir ya fasik nah dia uh, percaya kepada uh, guru ngajinya guru ngajinya orang yang nggak beres pemahaman hancur semakin jauh penyimpangan dia semakin jauh kerusakan dia dikadang-kadang nggak lagi percaya sama orang tuanya <clears throat> Padahal dalam urusan rumah tangga sangat penting anak itu ditanamkan rasa percaya kepada orang tuanya. Orang yang paling jujur orang tuanya, orang yang paling amanah orang tuanya, orang yang paling layak untuk dia percayai orang tuanya. Itu harus. Cila ya kan? Itu harus. <clears throat> Sehingga sekali lagi barakallahu fikum dampaknya sangat negatif. Orang tua sangat dituntut untuk itu. Ayyakuna qudwatan li awalade. Sehingga jangan memerintahkan sesuatu Melainkan kamu yang mengerjakannya Anak akan mencontoh Jangan melarang dari sesuatu Melainkan kamu yang meninggalkannya Anak akan mencontoh orang tuanya Ini berkaitan dengan masalah Anak putra dan anak putri Nama ikhwan <clears throat> Ini semuanya e, secara global ya kan panjang oleh para ulama dalam buku-buku mereka terkait dengan poin-poin tadi warakallahu fikum. Sementara cukup ya? Hah? Kurang 4 menit. Persiapan sih. Persiapan dulu, diteruskan lagi pada zuhur langsung insyaallah. Poin-poin yang berikutnya barakallahu hikm terkait dengan masalah. Sementara cukup. Walhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Fadhalu